Kita pada hari ini akan mulai dengan membaca kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Setelah kita pada perjumpaan bulan lalu, kita sampaikan tentang biografi dan juga seputar kitab Al-Muzani ini. Dan saya akan coba mencoba akan jelaskan panjang lebar berkenaan dengan kitab kita ini karena memang banyak berisi faedah-faedah yang berguna bagi kita untuk kita jadikan sebagai wacana pencerahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Beliau Imam Al-Muzani memulai kitabnya dengan membaca dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau Imam Al-Muzanni rahimahullah taala memulai tulisannya dengan basmalah dengan manus Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kebanyakan kitab-kitab yang ada. Ini adalah amalan para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Dan ini mencontoh Al-Quran. Kita lihat Al-Quran mulai dengan apa? Bismillah. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim tulisannya kepada raja dan pembesar di negara lain dalam dakwah mengajak mereka untuk beragama Islam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana disampaikan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang surat yang Nabi kirim kepada Heraklius kaisar Romawi beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وليتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim pertama dimulai. Baru mengatakan min Muhammadin Rasulillah. Beliau itu nama beliau Muhammad dan menyampaikan apa? Kedudukan beliau itu rasul Kepada Herak, Heraklius, Azimir Mirum menyebut nama dan juga apa? kedudukan. Menunjukkan bahwa Nabi juga melihat kepada apa? kedudukan siapa yang diajak bicara yaitu Azimir Mirum Baru salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan untuk mereka yang mengikuti petunjuk. Ini memang tampaknya doa, padahal inilah kepastian. Allah berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَى فَمَنْ تَبِيَ هُدَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Sehingga salamun ala manittabal huda. Keselamatan pasti akan terus ada pada mereka yang mengikuti Dan Nabi Muhammad salamun. Jumlah apa? Ismiyah yang menunjukkan subut dua jawab. Artinya, keselamatan senantiasa ada pada siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Sungguhnya aku mengajak kau dengan ajakan Islam. Islamlah kamu. Saya kamu selamat. Islamlah kamu. Allah akan berikan pada kamu dua lipat. Dua lipat pahala. Dan jika engkau berpaling engkau akan menanggung dosanya arisiin Rakyat yang mengikuti Abi Murum ini. Dan baca kita baca ayat, ya ahli kitab, ahli kitab, marilah kita bersatu. Pada kalimat yang sama di antara kita yaitu tidak menyembah kecuali hanya Allah dan tidak berbuat sekutu dengan apapun juga. Dan jangan kita menjadikan alam ini sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kami berpaling ucapkanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah kaum kaum, kaum muslimin. Ini Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. kita lihat bagaimana Rasulullah memulai tulisannya kepada siapa? Heraklius dalam rangka untuk mengajak berislam menjelaskan akidah apa? Islam kepada mereka. Apa kiranya? Tidak menyembah kecuali Allah tauhid dan tidak berbuat syirik. Memulai bismillah. Sehingga pas bila kemudian Imam Al-Muzani memulai kitab apa? Bismillah dan pas juga menjelaskan tentang akidah yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Para ulama menjelaskan bahwasanya bismillah ini apakah ia ayat sendiri ataukah dia ayat dalam apa? Setiap surat. Contohnya apa? At-Taubah. Syekh Muhammad Khalil Haras dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasiyah menyajikan bahwa bismillah adalah ayat tersendiri yang diturunkan untuk memisahkan antar surat. Sehingga bismillah itu ayat apa? Tersendiri dan bukan bagian daripada surat yang ada pada pada. Inilah pendapatnya Imam Malik Imam Al-Auza'i, Ibnu Jarir Tabari dan Daud Al-Zahiri. Sedangkan Syekh Muhammad Ahmad Muhammad Syakir merajikan bahwa bismillah termasuk ayat dalam surat selain surat Taubat. Ini pendapat Imam Syafi'i Imam Tamadallah Syafi'iyah. Warraji wallahu alam bisawab ana bismillah bukan termasuklah surat yang ada. Loh bagaimana yang di, di Al-Fatihah? Ulama khilaf dalam hal ini. Kalau mata Syafi'i jelas bahwasanya Bismillah termasuk surat di Baqarah, di Al-Imran, di Al-Maidah, apalagi di Al-Fatihah. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillah. Dan Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Di antara yang merajikan ini adalah Syekh Muhammad bin Salallahu Thaymin rahimahullah ta'ala. Yang mengatakan bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجد مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل Nah, dikatakan Allah berfirman. Apa nama ini? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Aku membagi sholat. Yaitu Al-Fatihah. Ini dalam mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah sholat. Sehingga banyak ulama orang bahwa Al-Fatihah rukun dalam sholat antara aku dengan hambaku separoh-separoh. Jika hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah berfirman, Hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Dan jika hambaku mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah berfirman, Asna alaiya hambaku muja. Hamid nanti temannya bahwa cinta eh, alhamdulillah itu adalah pujian, ada tambahan rasa pengagung dan juga kecintaan. Asna tidak. Dan jika hamba mengatakan Malik Yaumiddin, maka kata Allah, Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Faida qala iyyaka na'budu ia iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini tengah-tengah antara aku dan hamba Dan hambaku mendapatkan yang ia minta. Ia karena budu untuk Allah, ia karena selain sama untuk hamba. Tengah-tengahnya apa? Al-Fatihah. Dan jika mengatakan ihdinas eh, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini kata Allah hadza li abdi itu abdiku itu hamba dan hambaku mendapatkan yang dia dia minta. Sini kita lihat bagaimana Nabi menjelaskan bahwa as-salat di sini Al-Fatihah. Allah mulai dengan apa? Alhamdulillah dan kalau kita menggunakan bismillah, maka jumlahnya berapa? Tidak imbang. Tidak apa? Tiga, tiga, setengah, tiga. Sehingga dengan demikian bahwa Al-Fatihah hmm, tidak masuk di dalamnya Bismillah. Ada juga sebagian ulama lain merajikan bismillah masuk dalam Al-Fatihah. Dengan dasar juga sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti Imam Ad-Darqutni Nabi bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul quran wa ummul kitabi was sab'ul matani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha jika mengatakan alhamdulillah baca apa? baca Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim karena Fatihah adalah umul Quran dan umul kitab dan sab'ul matani tujuh ayat. Dan bismillah adalah salah satunya. Namun bila melihat kepada riwayatnya, maka riwayat yang pertama lebih sahih karena dia apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Muslim. Yang kedua riwayat adalah Ad-Daru Walaupun kata Syalbani sanadnya apa? Sahih secara marfu dan mauquf. Wallahu a'lam. Bismillah ini alhamdulillah perlu kita sampaikan dan jelaskan tentang bismillah ini karena kita sering menggunakan bismillah mau makan baca bismillah mau uh, kerja baca bismillah mau tidur baca apa? Bismillah juga bahwa ba pada bismillah sebetulnya bukan dengan tetapi maknanya isti'anah, minta pertolongan. Sehingga bismillah itu maknanya apa? Memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata bismillah ini dalam ilmu nahwu, dalam ilmu nahwu dan balara adalah jar wal majrur yang dia harus punya fiil yang nyantolnya dia ada fiilnya. apa apa? Nyantolnya apa? Jar wal majrur. Bisa di awal, bisa di akhirkan. Maka dalam apa contoh banyak ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra fi'il. Bismillah, bismi rabbika alladhi khalaq. Dan kadang-kadang diakhirkan. Seperti Bismillahi majriha wa mursaha. Hanya para ulama Nahu mengatakan lebih baik diakhirkan dan diawalkan. Karena punya dua faedah. Yang pertama ada tabaruk minta keberkahan dengan apa? Mendahulukan nama Allah. Yang kedua ada makna di sana al-hasr. Nah, artinya memberikan hukum itu hanya kepada hal itu. Karena dia itu mengakhirkan yang harus di, di awal. Sehingga ketika kita mengatakan Bismillahi Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita mengatakan saya ini dengan nama Allah, ya, saya membaca. Hanya saya memohon kepada Allah bantuan agar bisa membaca, menulis, makan dan lainnya dengan berharap keberkahan daripada kerjaan yang kita kerjakan tersebut. Sehingga dengan demikian ya kalimat bismillah ini kalau terbaca bismillah ketika makan ingat antum sedang minta apa? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diberkahi mak makannya. Tapi kita nggak pernah mikir itu. Bismillah. Ya. Padahal sebenarnya Bismillah itu akan muncul kepada kita tauhid bahwa dengan Bismillah kita itu merasa tidak punya apa? Sampai untuk makan saja minta apa? Tolong kepada Allah Subhanahu Makanya kan kalau dapatkan para sahabat Nabi itu. Demikian tawaduknya, rendah hatinya. Itu karena mereka menyadari betul bahwa yang ia miliki semuanya hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya pun kaya yang apa? Rendah hati. Jadi alim pun alim yang rendah hati yang tidak pernah mau pisah dengan zat yang maha puasa. Ini dengan demikian jelaslah bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua kandungan yang kita ketika baca harus ingat. Yang pertama apa? Mohon pertolongan. Dengan meyakini bahwa tidak mungkin saya bisa pegang barang ini tanpa apa? Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu saya mengajar tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu saya memahami pelajaran tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ikhwan Kalau antum ada hamba seperti ini yang hidupnya menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia enggak? Inilah akidah yang sesungguhnya. Sehingga tidak pernah seorang muslim itu kecuali mendekat kepada yang maha. Tidak mungkin sombong. Dan tidak akan sedihnya berlebihan. Dia akan bahagia terus. Karena ketika kena musibah, dia yakin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengujinya agar lebih hebat lagi dan ketika dapatkan hidayah Allah, kemudahan Allah, rezeki Allah, dia pun mengatakan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Indah kandungan basmalah. Kemudian setelah itu menggunakan nama Allah Bismillah Asma Allah yang agung, yang paling Sebab makna Allah itu merupakan pokok semua nama Allah yang lain-lainnya. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyebut nama-nama Allah yang lainnya selama Allah Subhanahu wa Contohnya dalam ayat apa? kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nama al-hayyu selama Allahu. Al-Qayyum setelah. Dan kalau kita melihat kepada nama-nama Allah, ada Allah ada Al-Hayy, ada Al-Qayyum. Al-Hayyu itu yang maha hidup. Yang maha hidup. Yang mengharuskan adanya kesempurnaan sifat-sifat yang hidup. Orang hidup itu kira-kira kalau ilmunya tidak sempurna sempurna hidupnya nggak sempurna nggak sempurna sehingga terpulang orang yang semua sifat-sifat datiah kembali kepada Al-Hayyu. Al-Qayyum artinya yang apa? Hmm? Yang dia itu terus terus mengatur semua kehidupan makhluknya dan ia tidak butuh dengan makhluknya. Sehingga semua sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan Allah kembali pada mana al-qayyum ini. Maka mengatakan bahwa Allahu ya, adalah nama Allah yang paling yang paling agung yang disebutkan dalam Al-Quran dalam berapa ayat? 2360 Silahkan antum baca Al-Fatihah sampai apa? An-Nas antum hitungi ada Allahu. Jawabannya 2000 360 ayat. Dan kata Allah ini diambil daripada ilah. Daripada aliha ya'lahu ilahan wa alihatan. Sehingga Allah itu bermakna makhluk yang disembah. Yang disembah. Sehingga semua bentuk penyembahan itu masih dalam kandungan apa? Mana? Al-ma'lu'ata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya yang maha luas rahmatnya. Sebab dia diambil dari kata Ar-Rahman daripada Ar-Rahim ya namun dia menggunakan sirah eh, sirah mubalaghah Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah Maha luas rahmatnya sehingga semut pun dapat apa? rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir dapat apa? rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ini semuanya mendapat apa? rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena maha luasnya apa? rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu ya, cerita, kalau antum tahu bahwa ada zat yang maha sempurna, maha luas rahmatnya. Bisa gak mengatakan, jangankan yang hal Ustaz, yang haram aja susah. Bisa gak? Dan pentingnya mengenal apa? Nama Allah Subhanahu yang maha luas rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim yang dia itu adalah sirahnya apa? Musabbah bil fi'il. Sifat apa? Musabbah bil, bil fa'il. Ar-Rahim Artinya yang senantiasa memberikan rahmat kepada yang disukainya. Yang terus siapa masih rahmatnya kepada yang di Siapa itu? Kaum mukminin. Allah berfirman, "Wallazi yusalli 'alaikum" wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima Dialah siapa ini? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya juga demikian mohon ampun untukmu supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab ayat 43. Al-Ahzab ayat 43. Sehingga bil mu'minina rahima artinya rahim terus. Rahmat kepada kaum mukminin. Sehingga orang yang merasa beriman mesti akan terus merasakan rahmat Allah setiap saat. Maka tidak ada namanya mukmin kok putus asa, bunuh diri. Tidak ada mukmin kok sedih sampai apa? Lupa diri. Karena rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan demikian Mana yang lebih hebat? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Tergantung liannya. Kalau keluasannya, Ar-Rahman lebih apa? Lebih luas, mencakup semua makhluk tanpa kecuali. Artinya saking dermawannya, saking maha pemurahnya sampai musuhnya pun tadi kasih rahmat. Namun dari sisi kualitasnya mana lebih bagus? Ar-Rahim. Karena ia rahmatnya kepada kaum mukminin demikian apa? Terus menerus sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari dua nama inilah Al-Sunnah menetapkan sebab rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mudah-mudahan kita akan bahas tentang bagaimana kaidah-kaidah ya, kita memahami lah nama dan sebab Allah Subhanahu wa taala pada bagiannya Allah di pembahasan kitab Syarah Sunnah Al-Muzani. Yang jelas bahwa dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada penetapan sifat Allah yang namanya apa? Rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ini karena memang manusia itu paling butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa beribadah kepada Allah, maka Allah sampaikan kepada kita bagaimana rahmatnya kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah ketika minta manusia untuk beribadah, maka menyampaikan bentuk rahmatnya kepada kepada manusia. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Alladhi ja'alakum al-ardha firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati sekolah laku. Wahai manusia, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti? Tidak. Menambah apa? Yang telah menciptakan kalian dengan rahmat Allah Subhanahu dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa subhan suruh ibadah dikasih nyawa, dikasih nyawa untuk apa? Ibadah ditambah takwa lagi. Yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Antum tinggal di gunung, rumahnya nggak miring. Gunungnya apa? Miring rumahnya enggak Nggak miring. Hmm. Kemudian Allah jadikan langit sebagai apa? sebagai kubahnya bumi ini yang tanpa tiang. Sehingga pesawat jana nabrak yang langit. Kemudian juga menurunkan air di hujan dari langit ke bumi. Air ke bumi turun hujan. Setelah hujannya turun apa? Bumi membelah mengeluarkan tubuh buah-buahan agar menjadi rezeki bagi kalian. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dengan menyampaikan rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya harus yang normal itu yang berhutang budi balas apa? Namun zaman sekarang banyak orang yang sudah badak normal. Dikasih budi, ya, berat apa? Dengan dengan kuba. Dikasih hutangan, ditagih musir yang nagih. Dikasih hutang tanpa bunga, hutang sama bunga, milih yang mana bayarnya? Yang bunga. Yang pakai bunga enggak di Gak dibayar, lah, gampang, gak ada bunganya, bisa dibayar dulu. Harus nih, alhamdulillah, antum dibaiki lah, membaca lah kebaikan juga. Baik. Kemudian beliau Imam Al Muzani. Ya. Kita coba untuk ambil faedah akidah daripada ucapan beliau, ya, rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa." Wafakana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Kata beliau, semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik pada kita untuk berjalan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau nambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa beliau ini dimulai dengan untuk dirinya dulu baru orang lain. Baru orang orang lain. Asamanallahu semoga Allah Isma adalah perlindungan dari segala kesalahan dan penyimpangan. Dari maksum. Nabi itu maksum artinya apa? Terjaga dari kesalahan dan penyimpangan. Wa iyyakum dan kalian dengan takwa. Jadi pertama apa? Beliau minta perlindungan dari kesalahan dan penyimpangan dengan takwa. Kemudian Yang kedua, doanya adalah wa afrahana ya iyyakum fakatil huda. Mohon kemudahan untuk berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Beliau sangat tawadhu, sangat rendah hati. Sehingga mengatakan saya butuh ketakwaan untuk saya selamat dari kesesatan. Dan saya butuh petunjuk agar saya bisa ada dalam ketakwaan tersebut. Juga beliau mengajarkan kita semua ikhwat Dengan doa yang sangat penting dan dibutuhkan seorang muslim untuk dunia dan akhiratnya. dengan memohon ketakwaan kepada Allah dan hidayah petunjuk. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW alaihi wasallam juga pernah lakukan dan contohkan dalam doa yang masyhur. Beliau berdoa Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina Ya Allah, sebenarnya aku memohon kepada engkau petunjuk huda, wattuqa ketakwaan, wal ifa atau apa sifat adalah ifa sifat menjaga harga wal ghina dan sifat kaya. Yang keempat ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam mendaskan hadis ini dia menyatakan doa ini adalah min a'zami ad-du'a wa anfa'uha Doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Doa ini mengandung permintaan kebaikan agama dan dunia. Karena petunjuk di sini kuda maknanya adalah ilmu yang manfaat. Dan ketakwaan adalah maknanya adalah amalan soleh dan meninggalkan semua yang Allah dan Rasulnya larang. Dengan demikian kata beliau, agama menjadi baik karena agama itu adalah ilmu-ilmu yang manfaat dan pengetahuan yang yang benar. Inilah mudah petunjuk. Sedangkan pelaksanaan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya adalah ketakwaan. Jadi agama itu adalah ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Oleh karena itulah Rasulullah Yutus membawa dua hal ini. Dalam firman Allah disampaikan dalam tiga ayat dalam tiga surat. Bahwa Nabi itu diutus membawa apa? Petunjuk dan amalan Yang pertama dalam At-Taubat ayat 33. At-Taubat ayat 33. Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus apa? Rasulnya sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa huda petunjuk wa dinil haq agama yang benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga Ibn Qayyim dalam muqaddimah kitab Madar Salikin katanya adalah al-amalus salih. Untuk menangkannya. Menangkan siapa? Agama atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya atas agama seluruhnya walaupun orang musyrik membencinya tidak menyukai dan Allah ulang pada surah Al-Fatih ayat 28 Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli tapi ujungnya apa? wa kafa billahi syahida dan surat Sof ayat 9. Surat Sof ayat 9. Juga sama wallazi arsa rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Jadi ikhwatis dalam tiga ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Lalu diakhiri ayat dengan apa? Kata yuzhirahu. Dari kata zuhur. Nampak tinggi menang. Sehingga Allah menangkan dengan ilmu yang manfaat dan amalan soleh tersebut siapa? Yudhirahu. punya kembali ke mana? Ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Yang pertama bahunya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Arsa Rasulahu. Bil huda wa dinil haq yudhhirahu. Ke depan lagi kata gantinya. Maka maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan Rasulnya. Menangkan Rasulnya atas semua agama lainnya dengan sebab ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Yang kita mengatakan hunya kembali pada akrabul mazkur yang disebut di akhir yang paling dekat yaitu dinul haq. Sehingga maknanya Allah memenangkan agama yang hak ini, Islam. As agama yang lainnya dengan sebab ilmu manfaat dan amal soleh tersebut. Oleh karena itu Alhamdulillah bila kita ingin menang, ingin menang dalam segala maka pegang teguhlah agama Allah ini secara lahir dan batin. Artinya ilmunya dan juga apa? amalnya. Sehingga Ibn mengatakan agama Islam yang dibawa Rasulullah akan selalu menang. Karena memang Allah telah berjanji memenangkan agama Islam atau semua agama yang ada dengan ilmu dan apa? Dengan amalan soleh yang dimilikinya. Oleh karena itu, lihat sampaikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini kata beliau ayat yang menunjukkan Allah telah menyempurnakan dan memenangkan agama ini atas seluruh agama penduduk bumi Hal ini menjadi penguat hati kaum muslimin, kabar gembira dan penguat mereka, serta membuat mereka selalu percaya penuh dengan janji Allah Subhanahu wa taala pas terjadi. Sehingga tidak ada prasangka terhadap apa yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah berupa penekanan dan sikap mengalah Rasul sebagai kemenangan musuh Allah dan juga kekalahan Rasulullah dan agamanya. Hal ini tidak mungkin karena Allah telah mengutus Rasulnya dengan bawa agama yang benar dan berjanji akan menangkannya atas yang yang ada. Oleh karena itu, ya, Imam Syekh Salih al juga mengatakan bahwa agama bisa dimenangkan karena hujah yang dimilikinya. Demikian juga Syekh Muhammad Ibrahim al-Syekh menyatakan, ketika Allah mengutus nabinya dan memberikan kepadanya kerasulan dengan membawa dan agama yang hak dan beliau memiliki konsumsi yang banyak, maka Allah menangkan beliau atas mereka. Sebab nikmat ini, nikmat agama tidak sempurna kecuali dengan perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim wa yansuraka Allahu nasran aziza." Jadi, kalau kita ingin menang kata beliau, maka kita harus memperbaiki ilmu kita dan memperbaiki amalan yang kita miliki. Karena dengan ilmu dan amal soleh kita bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Sehingga tampak sekali bagaimana pentingnya ya, ucapan beliau asamanallah wa iyyakum wa wafaqana wa iyyakum di muwafaqatil ucapan beliau masih pada ucapan beliau yang satu. Kalimat asal Allah wa iyyakum bitauhid. dari ismah, al-ismah i'tisam. Dan ternyata yang mampu membuat kita ini selamat hanyalah takwa. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 101, 2 dan 3. Allah berfirman وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ hudiya ila siratin mustaqim Siapa yang beriktisam pada Allah maksudnya apa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan Allah tunjukkan kemana? Siratul mustaqim. Apa setelahnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum Apa setelahnya lagi? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la Sehingga para mengatakan cara kita selamat daripada fitnah, penyimpangan dan kesalahan adalah kita itu menjadi orang yang takwa. Yang takwa ini membutuhkan dua hal. I'tisam billahi dan i'tisam bihablillahi. Takwa ini jadi ismah. Jadi pelindung kita dari kesalahan dan penyimpangan karena takwa itu akan didapatkan dengan dua perkara. Yang pertama, ihsan bihabillahi jami'an. Artinya kita ini mempelajari komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, al-Islam yang sempurna yang mulia. Dan juga ihsan billah. Artinya kita mohon kepada Allah, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah agar dilindungi daripada penyimpangan, rintangan yang menghalangi kita untuk bisa mencapai ketakwaan tersebut. Maka sangat pas sekali ketika Allah katakan, Ya ayyuhalladzina ladina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Wahai kaum mukminin, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Takwa yang benar, karena itulah yang bisa membuat kita selamat sampai mati dalam keadaan muslim. Jadi beliau ungkapkan dengan sangat indah sekali. Hmm? Saya akan mengatakan kepada semua hai kaum muslimin. Kalian telah muslimat. Dan mau selamat maka harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau selamat menghukum orang lain dengan takwa. Mau selamat menjawab pertanyaan dengan apa? Takwa. Mau mati dalam keadaan muslim harus dengan lafaz yang cukup indah berubah doa Ya Allah, jagalah kami dan kalian dengan apa? Ketakuan Karena takwalah yang bisa jaga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan sangat jelas. Ya. Sangat apa? Jelas. Walibasut taqwa dzalika khair libas takwa. Apa sih gunanya baju itu? Karena dengan baju manusia terlindungi. Mau perang, pakai baju apa? Perang. Anti peluru mau tidak sinar matahari pakai apa? baju. Sehingga sebaik-baiknya alat pelindung kita adalah at-taqwa. Juga Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya pada ayat wa'tasimu bihablai jami'a kata beliau di sini Allah jalla sya'nuhu wa sana'uhu menggantung ya, mereka dengan sebab-sebab Allah. Maksudnya adalah mereka itu berpegang teguh dengan agama Allah yang Allah perintahkan pada mereka dan melaksanakan dengan baik baru kemudian akan muncul rasa persaudaraan bersatu dan pasang kepada Allah Subhanahu ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Maka kata Ibn Kathir, Qad duminat al ismah Indat fitaqihimna Mereka dijamin terjaga ketika sepakat daripada kesalahan. Artinya sepakat tidak berbuat salah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada perlindungan kecuali kepada mereka yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat nisa ayat 146. إلا الذين تابوا وأسلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله yang selamat adalah mereka-mereka ini. Juga dalam hadis ayat 175, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Siapa yang beriman kepada Allah dan berlindung kepada Allah, maka pasti Allah akan masukkan dia dalam rahmatnya dan utamanya dan menunjukkan kepada jalan yang mustaqim. Oleh karena itu, Alhamdulillah, jangan sampai kita ini jauh dari akhlak salaf yang tidak pernah lepas daripada apa? doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu lalai. Ya. Merasa kalau sudah mengaji berilmu banyak, itu ustaz kibar, jadi dai, jadi ini kadang lupa dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak dai yang punya dai sekarang ini rusak. Eh, banyak dulu yang mereka adalah pejuang-pejuang melakukan hartanya untuk jalan dakwah. Sekarang perguburan. Bahkan jadi musuhnya dakwah. Maka ingat banyak berdoa. Banyak berdoa. Khususnya minta kepada Allah ketakwaan yang bisa membuat kita selamat daripada penyimpangan dan kesalahan yang ada. Demikianlah ketakwaan. Sangat banyak keutamaannya. Sangat ya? banyak Sehingga Allah menyampaikan takwa dalam banyak ayat. Di antaranya, wa يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ Yang takwa itu, Allah mudahkan dan keluarnya. Artinya, dalam keadaan kita sedang masalah, masalah besar, kena fitnah, kena masalah, Allah mudahkan jalan kita untuk selamat daripada fitnah tersebut. Demikian juga ayat lainnya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang takwa Allah akan berikan furqan, pembeda antara hak dengan yang yang batin. Demikian juga dalam ayat lainnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa Allah akan mudahkan urusannya. Bukankah itu adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala? yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana Imam Al-Muzani, murid Tafi Imam Syafi'i, alim kabir, yang hidup di bidang Imam Syafi'i, dan hidup di alam-alam Imam Syafi'i, dan hidupnya dia di negeri yang bagus di Mesir ketika itu, di mana para ulama salaf menguasai daerah menyampaikan bagai pentingnya takwa bagi seorang muslim agar terhindari daripada kesesatan dan penyimpangan yang ada. Sungguh pantas bila Allah Subhanahu wa taala dalam surah nisa ayat 131 berfirman ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله dan sungguh kami kata Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang-orang yang dapatkan kitab sebelum kalian dan juga apa? kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu menunjukkan bahwa wasiat Allah kepada semua manusia dari Adam sampai yang mati paling akhir hari kiamat nanti adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hebatnya takwa ini, karena pentingnya takwa ini, karena urgennya takwa ini, maka pastilah Allah tidak hanya mewasankan takwa saja. Apalagi takwa ini adalah segala galanya. puncak ibadah adalah takwa. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum Juga perintah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fattaqun ya ulil alba Dan takwa saya nggak akan banyak uh, bicarakan takwa karena semakin banyak bicara takwa semakin apa? Banyak menghabiskan waktu kita. Yang jelas bahwa takwa sangat penting sekali bagi seorang muslim sehingga beliau memulai sebelum membahas bukunya ini juga isyarat ikhwan dari beliau bahwa beliau membuat buku ini dalam rangka agar menjadi takwa dan berharap orang yang membaca memahaminya dan mengamalkan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana semangatnya salaf dalam memberikan hidayah kepada orang lain. Bagaimana tingginya mereka bersemangat untuk orang lain agar menjadi baik. Sampai-sampai beliau ingin miskubu karena permintaan orang lain yang ingin mengetahui akidah beliau. Beliau mulai dengan ini. Dan ternyata ikhwatifilah ketakwaan yang beliau tidak cukupkan hanya minta takwa. Beliau pun akhirnya menambah dengan memohon kepada Allah taufik, kemudahan agar bisa sesuai dengan apa? petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah mudahkan kami dan kalian untuk pas dengan apa? Petunjuk ilahi. Karena memang tidak mungkin takwa orang yang tidak paham petunjuk. Dan tidak mungkin takwa orang yang tidak sejalan dengan apa? petunjuk Allah Subhanahu Atau melihat ada orang kayaknya takwa banget. Padahal berbuat apa? Kebitaan. Bukan takwa. Bukan apa? Takwa. Karena takwa itu harus semua pekotul. Udah. Sesuai dengan prinsip Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Buddha Ya, kalau kita bahasa Arabnya adalah penjelasan dan apa? Penunjukan. Itu sudah pada asalnya. Ya. Tapi beliau adanya wafakona wa iyyakum. Artinya hudanya bukan cuma apa? Petunjuk tapi juga apa? Memudahkan untuk bisa pas dengan apa? Petunjuk. Huda petunjuk ini Allah sampaikan dalam banyak ayat antaranya wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Samud kami telah beri petunjuk lalu memilih apa? Lebih memilih yang buta daripada apa? petunjuk tersebut. Fa'aqadatum as-sa'iqatul adabil hun bima kanu yafsidun. Ustaz ayat 17. Fahadainahum mana apa? menjelaskan kepada mereka. Juga Allah katakan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada yang apa? Berarti ini apa? Hidayah bersifat apa? Umum semua orang, baik dia itu eh, kafir ataupun muslim, dapatkan apa? Petunjuk namanya apa? Bayan, penjelasan. Sedangkan yang kedua adalah petunjuk yang bersifat khusus. Yaitu apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau inginkan. Bukan yang pertama tadi. Hidayah ini khusus bagi orang yang Allah kehendaki saja. Allah firman dalam surat uh, Al-An'am ayat 125 125 فَمَا yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan untuk memberi petunjuk kepadanya, Allah akan bukakan dadanya menerima Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang Allah inginkan sat Allah jadikan dadanya sempit sekali. Seakan-akan naik ke langit. Makanya kalau antum lihat, antum naik gunung semakin tipis semakin Semakin tertekan dada Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal la yu'minun. Sehingga para ulama hidayah itu dua ada hidayah apa? Petunjuk, ada hidayah apa? Taufik. Dan yang diikat oleh itu adalah hidayah apa? Taufik ya, yang ada di sini. Demikian akibat bagaimana pentingnya dua doa beliau ini untuk kita semua. Dan kita perbanyak doa ini. Allahumma inni al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian beliau menambah dengan kata-kata amma ba'du. Kata amma ba'du ini biasanya digunakan oleh para ulama dan para ahli lughah untuk membatasi atau memulai pembahasan yang dia inginkan. Setelah mengatakan alhamdulillah sampai apa? Amma ba'du berapa? Pembahasan. Dan hampir semua muqaddimah Arab maka sama ba'du atau wa ba'du atau amma ba'du. Ini usul Arabiah yang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan hari ini pun ada. Amma ba'du. Juga Nabi maksudnya demikian. Salamun ala manittabalu amma ba'du. Jadi jadilah fasl atau pemisahan antara mukadimah apa? Dengan isi yang akan disampaikan oleh penulis tersebut. Amma ba'du. Fa innaka sa'altani. Dalam riwayat lainnya ada fa innaka aslahatallahu sa'altani. Sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaiki kamu, Sa'al Tani. Meminta kepada aku. Jadi beliau ini karena apa? Permintaan temu. Anhu dihalaka minas sunnati amran. Tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi وَتَدْرَعُ بِهِ أَنْكَ شُبَهَ مُحْدَثَاتِ kamu minta aku untuk menjelaskan kepadamu tentang sunnah apa itu sunnah tentang akidah ahli sunnati wal jamaah dan demikian yang kalian lihat banyak dalam buku-buku para ulama menggunakan kata sunnah. Contohnya, Usul Sunnah, dari Ibn Hanbal. Demikian juga satu Sunnah Barbahari. Maka nama apa? As-Sunnah. Artinya apa? Aqidah. Ahli Sunnah wajib. Amran perkara tusabbiru nafsaka atau tawasuk bihi Perkara yang kamu ya, menahan diri kamu untuk sabar berpegang teguh dengannya. Ya, kalau kita semua, hai kaum muslimin, saya mau nulis buku untuk menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah yang jadi pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah yang kamu harus bersabar untuk mengamalkannya, meyakininya, berpegang teguh dengannya, dan yang kedua apa? Dan yang tadra'ubihi angka syubhala qawil yang akan menghilangkan dari kamu menjadi apa? Alat penghilang dari kamu subhat-subhatnya akawil. Artinya subhatnya pemikiran-pemikiran yang ada. Bersubhat adalah dalih. Ada dalih-dalih. Dalih adalah alasan yang tidak benar. Tetapi dihias seakan-akan apa? Wazirah muhdathatil muhdatsatil dan penyimpangan pelaku bid'ah yang sesat. Nah, ini yang akan disampaikan bahwa beliau menyatakan tentang akidah yang kamu harus pegang dengan baik-baik dan mampu digunakan untuk apa? Membantah pemikiran dan kebitahan kebitahan yang menyesatkan. Sinilah pentingnya kita membaca mukaddimah. Ada faedah yang disampaikan oleh Imam oleh Syekh Bakar Abu Zaid tentang pentingnya membaca mukaddimah buku pendahuluan Kata beliau dalam bukunya Hilya Talabil Ilmi dan yang lainnya bahwa seorang yang beli buku, orang yang beli buku jangan sampai tidak membaca pendahuluan dan daftar isi. Kalau antum beli buku, apa yang dibaca? Wah, ya ini bagus nih. Penulisnya, ini apa? Judulnya hebat. Ini apa? Hebat. Enggak baca mukadimahnya, langsung pada tengah-tengahnya aja, babnya aja. Ini bukan cara belajar yang yang baik. Kata beliau, karena dengan kita membaca mukadimahnya, pendahuluannya, kita akan tak punya punya punya pemahaman tentang pola pikir penulis dan tema yang akan dibawakan dalam buku tersebut serta bagaimana manhajah metode penulisan yang akan beliau tulis di buku tersebut dan tahu kemana mengarah buku tersebut. Dengan membaca indeks ataupun daftar isi, kita akan tahu bahwa di sana banyak pembahasan. Yang kalau kita harus baca buku, semua buku dibaca, nggak sanggup. Sanggup nggak? Nggak sanggup baca buku semua. Kita buku segini, baca semua, nggak sanggup baca semua. Maka dengan buka daftar isi, kita bisa memilih mana kita kita butuhkan. Paham dengan metode penulisannya dan paham ada di mana bahasanya. Ketika kita akan menulis, akan membaca, akan mengajar, kita bisa langsung buka buku yang kita pernah baca indeksnya tersebut dan kita bisa mengajar dengan baik karena apa? Dengan waktu singkat bisa membahas yang banyak masalah dan sekian banyak buku yang yang ada. Yang musibah adalah yang beli buku tidak baca judul apalagi yang lain-lainnya. Beli aja si pendin, rak buku, kemudian e, terakhir bukunya hilang atau orang yang mati hilang. Jadi baca pun demikian. Kita perlu tahu sejarahnya, perlu tahu bagaimana penulisnya, perlu tahu kenapa bagaimana manhajiahnya dan ternyata buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah yang kita wajib memilikinya dan wajib mempertahankannya dan wajib sabar dalam memegangi akidah ini. Yang kedua akidah ini, akan menjadi alat kita bisa membantah ya, subhat dan penyimpangan kebid'ahan yang ada. Kemudian kata beliau rahimahullah taala Waqad syarahtu laka minhajan mudihan muniran lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan dan aku telah syarah artinya maksudnya adalah lagi saya akan syarah saya jelaskan sekarang menggunakan bahasa fi'il madhi untuk mengatakan kepastian bahwa ia telah mensyarah dengan metode yang jelas dan sangat menjelaskan. lam alu nafsi wa iyyaka fi nushan. Yang akan menjadi nasihat bagi saya dan juga untuk kamu. nasihat tawadu juga beliau. Nah masih mengatakan saya akan tulis buku ini yang akan yang akan berisi nasihat untuk saya dan saya bisa bayangkan bagaimana sabarnya Imam Al-Muzani dalam hal ini. Dan terbayang dalam saya bagaimana sosok seorang ulama yang sangat sabar sekali. Yang sangat tawadu sekali. Ya. Yang dikit-dikit mendahulukan dirinya untuk selamat baru orang lain. Yang selalu berasal dari khauf roja Ada rasa takut yang dimiliki oleh dia. Sehingga menulis buku dengan ketakwaan. Memohon petunjuk agar dimudahkan. Bahkan sampai mengatakan ini sebetulnya nasihat untuk saya pribadi juga. Bukan untuk kalian semua. Adakah orang seperti di zaman sekarang ini? Jawabannya apa? Sangat super. Sehingga dapat dipantunah beberapa faedah bahwa beliau rahimahullah taala menulis buku ini karena permintaan sahabat-sahabat bukan dia sendiri yang memulai. Sehingga ia akan menjawab ya, dan memberikan keterangan sesuai apa? permintaan mereka. Yang itu berisi satu perkara-perkara sunnah yang wajib seorang muslim untuk berpegang teguh dengannya dan mampu menjadikannya sebagai apa? Sebab untuk menghilangkan subhat dan penyimpangan kebid'ahan orang-orang yang sesat. Yang ketiga, beliau syarah, beliau jelaskan, beliau jelaskan dengan sangat jelas. Apa nak? jelas. Dan ini adalah nasihat untuk beliau dan untuk kita semua. Satu mukaddimah yang cukup indah dari Imam Al-Muzani walaupun hanya dua baris kata saja. kenapa ibadah di mukadimah ini saja bagaimana semangatnya para ulama ahlus sunnah sehingga mengatakan syarah syarahtu Saya telah jelaskan, saya pas jelaskan. Saya akan jelaskan dengan baik semua ini. Dengan apa? Minhajan mudihan munira. Dengan metode yang sangat jelas, yang terang benderang. Ulama lah yang bisa menjelaskan Islam dengan jelas dan terang benderang, membersihkan dan memurnikannya dari berbagai pemikiran yang menyimpang, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al Baihaqi, riwayat Al Bayhaqi ya, dan Syekh Al Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al Ilal karya Al Khalal dan juga Syekh Ali Hasan menghasankannya dan sebagiannya mengatakan hadisnya lemah namun banyak riwayat yang mendukungnya menjadi hasan li ghairihi Nabi bersabda yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa antihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin akan memanggul ilmu ini dan setiap generasi para ulama yang adil. Yang mereka menghilangkan penyimpangan orang yang berlebihan dan pengakuan pada penolak agama dan penafsiran menyimpang orang yang bodoh. Hadis bin al dan juga karena Nabi memang sudah mengatakan taraktukum ala al-bayda lailuha karena hariha la yaziru anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan agama ini dalam keadaan di malamnya kayak siangnya terang benderang tidaklah menyimpang darinya setelahku kecuali apa orang yang binasa hadis oleh Majah dan hadisnya sahih. Dan bagaimana beliau katakan demikian karena memang agama Islam ini jelas. Akidah pun apa? Jelas. Kemudian ucapan beliau lam alu nafsi wa iyyakum fihi nushan ada di sana sifat nasihat terhadap kaum muslimin yang dimiliki oleh Imam Al-Muzani. Kalau beliau ingin menulis buku ini dan disampaikan dengan sepenuh hati untuk menjadi nasihat untuk dirinya dan juga apa? dari kaum muslimin. Dan an-nasihat itu jadi kata an nusfu Artinya tulus. Sehingga orang itu kalau nasihati harus tulus. Tidak punya niatan buruk di balik nasihat tersebut. Sehingga dikatakan bahwa orang itu dikatakan nasihat bila ia menasihati kalau perlu orang nggak tahu kalau dinasihati orang tersebut. Artinya nasihati dia. Tidak nasihati ngomong saya masuk dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Dia itu semua omongan omongannya. Karena orang adalah orang yang ingin memberi kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Sehingga tidak akan menyampaikan telah menasihati kecuali apa? Untuk tahdir atau untuk memberikan kepada orang lain bahwa saya telah menyelesaikan tugas saya, silahkan hadiahnya orang tersebut. Sehingga ikhwatifillah, ya, sedikitlah sifat seorang muslim hendaknya berusaha untuk menasihati muslim lain. Dan dia termasuk hak-hak muslim atas muslim yang lainnya. Bahkan kata Jarir bin Abdul jadi sahabat Nabi yang mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslim. Aku bayat Rasulullah. Pertama apa? Salat. Kedua, zakat. Yang ketiga apa? Nasihat kepada setiap muslim. Menunjukkan bahwa inilah generasi salah. Jiwanya penuh dengan semangat nasihat kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan menjadi orang yang punya sifat nasihat kepada kaum muslimin karena inilah salah satu penting kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada sesama muslim. Demikian mungkin pada hari ini dan kita tambah pada depan dengan kata-kata bada'tu fihi bihamdillahi dirusdi wa tasdili dan mudah-mudahan nanti uh, saya selesaikan makalah saya ya sehingga bisa jadi pegangan aku selesai kajian ini yang ada tadi kemarin saya kasih nggak enggak sempat menyelesaikan baru dapat beberapa halaman serta mungkin ada beberapa halaman ya tapi itu selesai saya tulis semuanya mudah-mudahan saya bisa memberikan yang tadi saya sampaikan ya untuk saya tidak atau pada bulan depan insyaallah taala. Demikian semoga selamat Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam kita bertanya jawab wallahu alam bissawab. Ada soal? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Bila didapatkan sana ada masalah. Kemudian di sana ada pendapat jumhur ulama dan pendapat sebagian ulama. Maka sikap pertama yang kita harus lakukan adalah kita mencoba untuk melihat dalilnya. Bila mampu. Bila Mampu. Dengan mentarjih mana yang paling baik. Bila enggak mampu, Jangan mentarji Ustaz. Bacanya aja nggak paham maknanya. Maka dapat dijadikan sebagai apa ya alat tarjih jumhur ulama sebagai yang ke terbaik sampai ada menjelaskan bahwasanya yang jumhur itu marjuh paham ya Artinya orang awam itu dia berusaha untuk mengambil yang terbaik yang ia mampu berbuat. Maka pendapat orang banyak, ulama yang banyak dengan sedikit maka lebih banyak yang yang banyak. Tapi kalau ada yang menjelaskan kepada kita bahwa yang banyak ini tidak tepat, maka apa? Jangan mempertahankan yang enggak enggak tepat. Tapi apa? Mengikuti yang tepat walaupun bukan jumhurul ulama. Sehingga fatwa particular kan, kalau fatwa lembaga sama perorangan lebih lebih lebih kuat secara secara umum lembaga. Kenapa? Karena berkumpul sekian orang berdebat ia untuk mengambil satu keputusan. Tapi kadang-kadang lembaga merojikan yang enggak rojih karena yang keorangan punya dalil yang yang lainnya. Tetapi ingat jangan sampai kita punya pendapat yang tidak pernah ada ulama mendahului kita. Dan kalau antum ada orang ngomong, tanya sama dia, ada nggak ulama yang sepakat dengan pendapat anda ini? apalagi dalam hal-hal yang besar. Contohnya. Banyak orang yang tanya kepada kita tentang negara Indonesia negara apa sih? Kata mereka kafir. Maka antum tanya sama dia. Adakah ulama besar yang diakui dunia yang mengatakan Indonesia negara kafir? Masih susah jawabnya. Susah apa? Jawabnya. Kan dia ini begini begini enggak kita minta ulamanya siapa? Mana ulamanya? Siapa namanya? Baru tanya dalilnya nyusul. Saat kalau tanya dalilnya, jangan ngomong dalil panjang, lebar atau pusing, ya. Pusing nggak? Pusing nggak ada kesimpulannya. Tanya ulamanya mana yang ngomong gitu. Kalau sudah ada ulamanya misalnya Syekh Bas misalnya apa Albani misalnya apa siapa yang maksudnya muktabar kita berani apa dalilnya supaya kalau kita yakini kita tahu pernah ada apa dalilnya kalau tidak paham apa dalilnya benar kan? Gak benarnya saya pakai itu berhasil berbuka orang. Membuka apa? Nah, saya kalau kamu tidak punya ulama bersama kamu, jangan ngomong. Hah? Jangan apa? Bicara. Karena orang yang bukan ahlinya bila bicara apa? Ngawur. Ngomong herbal, nggak paham herbal. Hmm. Terakhir jadi masalah. Ya. Ahli medis memang medis kalau ahli medis memang bengkel motor rusak kan itu. Maka kan yang agama maka harus ada ahli agama yang jadi rujukan dalam mengambil keputusan. Kalau enggak harus ikut. Ini sikap orang awam harus hati-hati dengan cara tanya. Karena pas alu ahla keingkung in la ta'lam. Tugasnya orang bertanya. Tugasnya orang alim menjawab. Jangan sampai orang awam menjawab alim yang tanya. Paham ya? Jadi demikian. Jadi jumhur ulama bisa menjadi sisi untuk menguatkan pendapat bila kita tidak bisa bah, memahami dalil semua. Karena keputusan kolektif lebih selamat daripada bah, keputusan non kolektif. Itu dari saya Allah alam. Bisa. Dan dalam masalah akidah, kita mendapatkan insya Allah nanti kita akan coba ada perbandingan setelah kita isi isinya masih mukadimah ya, masih apa? mukadimah yang tadi saya agak pendekkan sebetulnya ya. nanti antum lihat bagaimana isi ke dalamnya, kita akan coba melihat perbandingan nanti. Buku kita ini secara sunnah al-muzani ini kira-kira dengan Tahawiyah dengan al, eh, al, eh, eh, Ibn Abu al kharwani dengan yang lainnya ini ide atau pertentangan? Hmm, atau ber agar nanti kita yakin bahwa kita ketika megang buku ini betul-betul yakin ini benar. Karena saya ingin ya, Alhamdulillah kita ngaji akidah itu ngaji itu ngaji bukan hanya bukunya habis habis juga kan. Kita pengen dipahami betul-betul bahwa ini harus dirasakan dalam hidup kita sehari. Jangan kita bicara Allah itu di atas. Nah, kemudian kita ketika minta nggak ke atas. Ketika ingat nggak ke atas. Ya. Dan jika ada masalah tidak apa ke atas. Kita pengen bagaimana belajar mengikat ilmu yang kita miliki ini kepada apa? kehidupan kita sehingga antum kena musibah apun juga antum sesabar menghadapi itu dan tidak jadi putus asa kemudian mati bunuh diri. Gimana bisa yakin bahwa antum nggak mati kalau nggak kalau nggak akan habis sesi kalau kalau nggak mati pun yakin? Ini yang kita ingin bina saya juga untuk semuanya agar mudah kita bisa uh, mendapatkan Apalagi dengan baik, kita hidup dunia ini bisa bahagia, bisa menikmati indahnya ajaran Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Demikian mungkin saya semoga bermanfaat semoga kita semua dimudahkan untuk bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.